wa Jalla salawat serta salam kita Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Kajian kita pada hari ini hampir penutupan dari kitab 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Dan bab yang uh, kita masuki saat ini adalah bab di halaman 464 dosa wanita seputar busana dan perhiasan. Perhatikan kajian kita ini adalah satu kajian yang sangat banyak dilanggar oleh kaum Hawa. Sangat banyak dilanggar oleh kaum Hawa. Dalam masalah pakaian, dalam masalah aurat, penegasan dari Nabi yang bukan aurat itu adalah wajah dan tangan, bukan telapak tangan, tangan. Maka tangan itu adalah sini. Nah, ini tangan ini. Ya, maka ini disebut dengan tangan. Wajah adalah tempat yang biasanya kita buat berwudu. Ini adalah wajah. Ini bukan aurat. Maka hanya ini yang boleh dibuka atau terbuka. Selain daripada itu termasuk umpamanya kayak gini nih. Ini sudah aurat. Nilai auratnya sama dengan paha. Ya, maka apabila kita keluar ke sana, apabila kita keluar ke sana masih bisa uh, terbuka seperti ini, hati-hatilah. Karena ini termasuk bagian daripada aurat. Siapakah orang yang paling banyak dosanya dalam masalah aurat? Ya wanita. Apalagi dia foto dirinya, dia masukkan ke profil uh, profilnya, lalu bisa dinikmati oleh laki-laki seluruh dunia. Dia tidur, dosanya terus mengalir kepada dia. Dia makan di rumah, dosanya terus mengalir kepada dia. Karena fotonya beredar di media sosial. Apalagi ada aurat. Ada auratnya yang terjejas. Ada auratnya yang terbuka. Allah. Tayyip Yang pertama, kalau dari urutan kitab kita ini yang pertama, pergi keluar rumah dengan bertabarruj. Apa yang maksud dengan tabarruj? Lihat kitabnya langsung. Tabarruj adalah menampakkan perhiasan. Menampakkan keindahan dan menampakkan bagian tubuh manapun yang wajib ditutupi oleh wanita. Itu namanya tabarruj. Diulangi, tabarruj adalah menampakkan perhiasan. Letakkan emas di luar jilbab. Hmm? Kemudian nampakkan pakai emas di sini pakai emas di kaki. Di pergelangan kaki maksudnya, ya. Atau apa yang sifatnya perhiasan, pakai apa namanya itu? Bros. Tetapi brosnya bernilai kan eh, perhiasan. Kalau hanya sekedar untuk penahan eh, jilbab, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menarik perhatian orang, sampai orang terbelalak, sampai orang menanyakan di mana beli, berapa harga, segala macamnya, ya. Sebagai perhiasan, ini bahagian pada tabarruj jahiliyatul ula. Kemudian keindahan. Apa yang indah dari tubuhnya? Apa yang indah dari tubuhnya? Jika sengaja ia nampakkan, maka apakah kulitnya yang indah? Apakah bulu matanya yang indah? Ya. Lalu gimana kalau bulu, mat bulu matanya indah? Masa ditutup bulu matanya? Masa pakai oh, purdah semua padahal hukumnya enggak wajib? Kalau kita ghabdul basar, maka orang tidak akan bisa menikmati. Kita ghadul basar. Faham maksud masuk ghadul basar? Kita lebih banyak menatap ke bawah, maka orang tidak akan bisa menikmati keindahan mata kita. Kalaupun orang menyengaja itu dengan sangat sulit, maka itu sudah sudah termasuk menjaga bukan tabarruj. Ya. Ini enggak ininya sudah apa di, diperjelas dengan pena. Ya, kemudian ininya juga dibuat lentik-lentik. Kalau perlu dikasih tambahan yang seperti itu, ya. Setelah itu hidungnya supaya kelihatan batangnya kan ada ada warna khusus di sini nih. Nah, ini dikasih agak sedikit eh, kesannya mengkilat lalu dibuat batang supaya kelihatan tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Agar kelihatan batas bibir atas dan bawahnya dikasih ya, dikasih lipstik. Kalau selayang enggak masalah. Tapi kalau sempat habis satu batang lipstik itu ini menjadi musibah. Tabarrujal itu ula. Pernah KNI hafizahullah istrinya uh, Cipta apa? Ya, toko Cipta, Cipta Busana. Beliau sengaja memakai baju yang baju itu kalau dipakai biasanya mata akan banyak ter ter terarah ke arah baju itu. Saking oh, apa tuh um, banyaknya rendo-rendonya. Banyaknya model yang membuat orang merasa wow ini baju wow kan begitu sengaja dia pakai itu nanti tangkapan Syekh apa Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al Husaini saat dia akan bertanya ini acara pengajian sudah selesai di Masjid Jatengah Jua waktu itu ya ini pengajiannya selesai jam setengah sepuluh malam saat dia bertanya dia mau bertanya nih orang udah bubar dia mendekat pada Syekh itu ya Syekh dia pengen bertanya wahai Syekh dengan ingin memperlihatkan baju ini baru saja dia menanyakan wahai syekh sambil memegang baju kata Rasulullah la la hadza la yajuz hadza la yajuz ya ini enggak boleh baju seperti ini enggak boleh langsung beliau menjawab tanpa sempat uh, kayak ininya bertanya itu termasuk tabarruj jahilatul ula yang menjadikan orang-orang menjadi laftun nazar ke arah kita mengarahkan pandangannya ke arah kita menyengaja ya taib lanjut uh, lalu sengaja memperlihatkan bagian tubuh manapun yang wajib ditutupi oleh wanita. Lehernya yang jenjangkah, maaf ya. Dadanya yang membusungkah, pinggulnya yang bahenolkah, betisnya yang seperti apalah pokoknya, ya. Dia sengaja ingin memperlihatkan. Maka itu tabarruj. Bajunya ketat, walaupun jilbab tetapi baju ketat. Ngetat. Orang tahu ukuran pinggangnya berapa, Orang tahu bagaimana e, besar dan kecil pahanya seberapa kira-kira, orang bisa baca. Maka ini pakaian tabarruj, Levi's yang dipakai oleh komunita, celana-celana yang dipakai oleh komunita. Kalau celananya celana panjang kemudian di luarnya rok, rok yang lebar nggak ada masalah. Malah itu lebih bagus. Tapi kalau hanya celana saja kurang pakaian dibawanya keluar. Ya. Sebenarnya itu baru pakaian dalam. Bagi wanita celana panjang itu masih pakaian pakaian dalam. Malah itu yang dibawa keluar. Nah. Tayyib itu merupakan perbuatan kaum jahiliyah mula-mula dulu. Ya, ini yang dimaksud oleh Allah surah Al-Ahzab surah 33 ayat ke-33. Wa qarna fi buyutikunna. Kepada kaum wanita yang beriman dan solehah, banyak-banyaklah di dalam rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Kalaupun harus keluar, jangan berdandan dengan dandanan wanita-wanita jahiliyah. Jangan berdandan dengan dandan wanita jahiliyah. Jahiliyah ini apa? Semua yang keluar daripada tuntunan Islam dan itu dibuat oleh orang, maka itu adalah jahiliyah. Apapun dia, perkataan, perkataan jahiliyah. Eh, makanan, makanan jahiliyah. Kemudian obat-obatan, obat-obatan jahiliyah. Kemudian per, uh, si, si, uh, pakaian dan dandanan, dandanan jahiliyah karena Islam punya aturan sendiri. Makanan apa yang boleh dimakan yang tidak, ya kan? Obat-obatan apa yang boleh dikonsumsi, apa yang tidak. Berobat apa tuh ke orang seperti apa yang kita boleh belajar, ke orang seperti apa yang larang kita bela dilarang belajar. Ini semuanya baru namanya ilahiyah. Lawan ilahiyah atau rabbaniyah adalah ja jahiliyah. Dan dilarang itu adalah la tabarruj la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berdandan dengan dandanan wanita-wanita jahiliyah yang dulu-dulu. Sekarang ada yang bertanya, Ustadz, sekarang kayaknya jilbab-jilbab dalam udah jadi mode. Memang kita lihat di mata sekalipun, ngaji dia nggak ngaji, kalau dia pakai jilbab dalam, pakai jubah yang dalam, kemudian dengan motif yang indah, kayaknya orang itu kayak orang tersolehah di dunia. Sudahlah itu menarik dalam pandangan mata. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Hah? Apakah sama dengan wanita yang membuka-bukakan aurat? Tidak sama. La yastawiyani masalah. Tidaklah sama tentunya perumpamaan. Yang penting, yang penting bajunya longgar. Menutupi aurat, kemudian bahannya tebal. Yang penting itu. Yang penting itu dulu. Nah yang lain-lain sifatnya sekunder. Yang lain sifatnya kita buat modis sedikit. Dalam artian apa? Berlapis-lapis. Sehingga kelihatannya lebih apa gitu ya. Kelihatannya lebih Eh, feminimkah ah, atau kelihatannya lebih anggunkah atau kelihatannya lebih apa terserah. Atau seperti pengantin baru aja kesannya terus. Ya udah nggak apa-apa, ya. Tetapi yang penting memenuhi syarat-syarat syariat. Memenuhi syarat-syarat syariat. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat syariat itu disebut dengan jahiliyah. Taib. Sekarang kita dengarkan bayat Nabi dan bayat Nabi ini berlaku untuk ibu-ibu kita yang ada di sini. Ibu-ibu kita mendengarkan kajian dari uh, Uzma Media TV channel kita ini di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia yang yang ngerti bahasa Indonesia. Dengar baik-baik, bayat Nabi berikut ini berlaku sampai hari kiamat untuk seluruh umat Nabi Nabi Muhammad yang kaum hawanya. Mari kita dengarkan terjemahan bayat. Ubayyuka, ini kata Rasulullah. Ubayyuki, aku membayat engkau. Ibu, datangkan rasa di perasaan ibu hari ini Rasulullah sedang membayar ibu. Ibu terima enggak bayar Rasulullah ini? Siap-siap terima ini bayat. Ini Rasulullah SAW berbayat. Ubayyi'uki. Aku bayat engkau. Ada yang belum mengerti apa itu bayat? Berjanji untuk siap mendengar dan taat. Berjanji untuk setia dan tunduk. Berjanji untuk patuh sebulat-bulatnya patuh pada Rasulullah. Ini bayat namanya. Ubayi'uki, Aku ambil bayat darimu. Aku ambil kesetiaanmu, kepatuhanmu. Karena syarat umat yang masuk surga itu kata Nabi adalah yang patuh. Kan begitu kan? Sekarang ibu-ibu diminta patuh oleh Rasulullah. Ubayi'uki. Aku bayat engkau. Allah ta, ala, ala tash, uh, tashriki tushriki billahi syai'ah. Jangan pernah sekalipun mensyirikkan Allah dengan apapun. Yang kedua. Wala tasrafi. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. mobil perlu padahal bisa dengan mobil Innova, cukup dengan mobil Agia, cukup dengan mobil Brio umpamanya. Lalu kita beli mobil yang harganya sampai miliaran. Ini namanya israf. Wanita tidak dibolehkan. Kalau ibu mau pakai kalung, pakailah kalung ala kadarnya saja. Kalau ibu mau pakai anting-anting, pakailah anting-anting ala kadarnya saja. Tapi kalau sempat pelek becak ditaruh di sini, ini namanya israf. Makanan juga seperti itu. Ibu mau makanan tiga menu, sayur-sayuran, ah, daging atau ikan-ikanan, kemudian apa lagi? Silakan. Tapi kalau full satu meja, berbagai macam variannya, maka ini israf. Ini israf. Maaf ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu israfnya kebanyakan itu adalah di pakaian. Di pakaian israfnya. Satu lemari belum lagi kepake, sudah koleksi lagi pakaian kedua, lemari kedua. Ini pakaian khusus rumah, ini pakaian khusus kondangan, ini pakaian khusus uh, ibadah, ini pakaian khusus banyak betul. Sekian lemari yang diperlukannya. Belum lagi ke sini ke atas lagi. Sepatunya aja sekian model pasangnya. Lain warna bajunya, lain pula warna sepatu yang dicarinya. Dan itu pun harganya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, israf itu namanya, ya. La tasrafi. Jangan kamu ber melakukan israf. Ya Bu ya. Israf. Baik. Yang berikutnya wala tazni, aku bayat engkau, aku ambil ketaatanmu, berjanjilah engkau untuk mentaatiku, jangan berzina. Zina itu kata Rasulullah, mata ada zinanya, mulut ada zinanya, telinga ada zinanya, kulit ada zinanya, tangan ada zinanya, kaki ada zinanya, hati ada zinanya, otak ada zinanya, dan kemaluan ada zinanya. Zina tangan adalah menyentuh yang diharamkan. Zina mata adalah melihat yang diharamkan. Zina telinga adalah mendengarkan yang diharamkan. Itu zina semua. Ketika Rasul mengatakan latazni, ini, maka yang dimaksud bukan hanya zina kelamin. Bukan hanya zina kemaluan, termasuk zina tangan. Jangan nyentuh yang bukan muhram kita. Jangan menyentuh yang diharamkan bagi kita. Zina mata jangan melihat yang diharamkan buat kita, yang bukan muhram kita dengan syahwat, ya jangan mendengarkan apa-apa yang berkaitan dengan hubungan seksual orang, yang berkaitan dengan hubungan salah fahisyah, masalah seks dan sebagainya. Jangan. Dan kalau kita sekarang ini berzina, kebanyakannya adalah berselancar di dunia maya. Dengan laki-laki asing curhat-curhatan, berhalwat melalui dunia maya. Ini adalah zina. Lihat nih, Saya ambil saya ambil sumpah darimu. Saya ambil janji darimu, jangan engkau berzina. Sampai dia mencurahkan hatinya, mencurahkan perasaannya, menceritakan bagaimana pahit atau eh, kelemahan-kelemahan suaminya kepada suami orang lain. Atau kepada yang aku bujangan orang lain melalui dunia maya. Mereka akrab di situ. Mereka sering berdua-duaan di sana. Masya Allah. Ini adalah zina, la tazni. Lanjut. Wala, wala taqtuli waladaki. Jangan kamu bunuhi anakmu menggugurkan kandungan, melakukan aborsi, bunuh anak dia setelah lahir, anak karena nggak kebayang mau kasih rezekinya apa, malu karena bapaknya nggak jelas dan sebagainya. La taqtuli waladaki. Berbaatlah jika engkau ingin masuk surga, berjanjilah, bersumpahlah bahwa kamu akan patuh dengan saya, bahwa kamu tidak akan membunuh anak kamu. Begitu. Apapun resikonya. Malah yang biasa ibu mau melakukan apa saja demi anaknya bisa hidup. Nah ini sudah di luar daripada kelaziman. Dia yang malah membunuhin anaknya. La taqtuli waladaki. Lanjut. Wala ta'ti bi buhtan taftarinahu baina yadayki wa Buhtan. Apa itu buhtan? Sebuah fitnah besar-besaran yang ditujukan kepada orang lain yang tidak melakukan. Itu buhtan. Saya ulangi bu. Apa yang dimaksud dengan buhtan? Coba ribah. Kalau ribah apa? Ribah. Menyebutkan aib dan cacat orang lain. Tapi sesuai kenyataan. nggak ditambah-tambah. Itu namanya ri, ribah. Kalau. Kalau. Uh, apa tuh? Uh, ifkun. Ifkun apa? Ifkun. Ifkun hadisul ifki yang terjadi pada Bunda Aisyah. Memfitnah orang baik-baik melakukan suatu perbuatan yang sangat besar dosanya seperti zina dan sebagainya. Itu namanya ifkun. Buhtan, buhtan apa? Buhtan adalah salah adalah salah satu di antara sebutan terbesar daripada ifkun. Jadi ifkun ini babnya di antara babnya. Buhtan kalau ifkun biasanya tuduhan itu sifatnya sangat menghancurkan nama baik orang ini. Padahal itu sama sekali dia tidak pernah melakukan. Ini namanya ifkun. Seperti Bunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh dengan sahabat Nabi Sofwan bin Mu'tal rahimah eh, radhiyallahu Ternyata mereka tidak melakukan sama sekali. Ini namanya ifkun mubin. Buhtan nggak tanggung-tanggung dia topang tipe ifkunnya ini dengan media sehingga lebih luas lagi akibatnya. Ha? Lebih besar lagi dampaknya. Buhtanun azim. Ha? Jangan kamu melakukan perbuatan buhtan. Ya, taib. Lanjut. Wala tanuhi. Apa itu? Jangan kamu meratap ketika di, diuji oleh Allah dengan musibah. Ha? Meratap dengan lolongan tangisan. Haram haram. Meratap kalau menetes air matanya boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Justru nggak nangis ketika dapat musibah, nggak normal kata Nabi. Ya, keluarganya meninggal, anaknya meninggal nggak nangis dia. Kenapa saya sabar? Tapi air matanya nggak keluar. La rahmata fi qalbik. Tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, tidak ada kelembutan di hatimu. Jadi kalau nangis normal. Cuma kalau sampai wow berguling-guling ke sana, berguling-guling kemari, tampar pipi, kemudian bentur-benturkan kepala, halatalaisa minal islami bisyai niyahah mal'unun wa mal'unah sahibuha berani melakukan jeritan ketika dapat musibah, berani melakukan lolongan ketika dapat ujian, maka ini orangnya disebut dengan tidaklah termasuk umatku dilaknat. Ini ini lanjut ya, lanjut. Wala tabarraji. Ah, ini kajian kita la tabarraji. Nabi ngambil baiat dari kita nih. La tabarraji. Kamu jangan melakukan perbuatan tabarruj la tabarraji tabarrujal jahiliyatil ula seperti wanita-wanita jahiliyah dulu berdandan jangan taib sinfani min ahli nar lam arahumah ada dua kelompok ahli neraka dari kaum wanita yang aku belum lihat zaman sekarang tapi nanti akan muncul kata Nabi siapa dua kelompok ini yang pertama kaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar yadribuna bihan nas. Nah, ini afwan ini bukan wanita ya. Ini adalah kaum yang mereka membawa pentungan-pentungan, cemeti-cemeti atau senjata-senjata yang mereka itu kazna bil bakar seperti ekor-ekor sapi. Yatribu Nabi Hannas dengan itu dia pukuli manusia. Para algojo, para pengawal-pengawal keamanan, ya kalau zaman sekarang apalah namanya? Apakah militer kah, apakah polisi kah, atau apa satpam kah, satu PP kah, atau apa saja. Ngebukin manusia. Pakai senjata yang dipegangnya. Apakah popor senjata, laras panjang, ataukah memang berbentuk apa nama? pentungan yang hitam itu, ya kan? Gebukin orang. Terus Wanisaun kasiyatun ariyat wanita telanjang yang melenggang-lenggok. Mumilatun ma'ilat, ya, yang jalannya seperti ular yang meliuk-liuk. Ah, ini nggak usahlah saya kasih gambaran seperti apa ibu lebih paham orang-orang macam ini wanita, oh, macam apa wanitanya seperti ini. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhti. Kepala-kepala mereka itu sanggulnya itu seperti punu unta. Hah? Seperti punu unta, ada yang dibuatnya nonjol seperti ini, entah apa isinya di dalam saya nggak tahu. Apa isinya dalam itu? Palang pintu. Busa. Ya, dia buat seperti itu, masya Allah. Kalau rambut saja nggak ada masalah, diisinya sesuatu agar kelihatan. Nah, kaasnimatil bukti la nal jannata. Lihat lanjutan hadis, la nal jannata. Mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ya. Terus wala nari jangan jangankan masuk surga. Baunya saja dia tidak akan diizinkan bisa menciumnya. Sementara wa inna rihaha, sementara bau surga itu bisa kecium la yujadu min masirati kada wa kada. Baunya angin surga itu bisa kecium dari jarak segini dan segini kata Nabi. Di hadis yang lain dari jarak 500 tahun perjalanan udah kecium bau surga itu sejuknya angin surga itu. Ibu pernah kan ke Mekah kan? Pernah kan udaranya panas di luar pelataran tuh? Kalau ibu lewat depan hotel Zam-Zam, kan ada gerbang hotel Zam-Zam itu terasa nggak angin yang sejuk itu? Jaraknya baru terasa itu kira-kira berapa meter? 10 15 meter paling ya. Cuma segitu kita udah merasa oh, kepengen betul untuk masuk. Kenapa panas ini di luar? Lah ini bau anginnya surga dan sejuknya angin surga itu jaraknya 500 tahun udah udah mulai berasa. Dan itu pun gak diizinkan wanita ini atau laki-laki yang macam tadi bisa mendapatkan anginnya. Anginnya aja gak bisa boro-boro bo, masuk sorga. Anginnya aja gak boleh dapat, gak boleh terasa. Ini. Para wanita-wanita yang bilang lenggok jalan. Malah sekarang latihan anak-anaknya bagaimana cara untuk apa? Apa namanya itu? Fashion, fashion. Ya. Lenggang-lenggok seperti ular yang sedang meliuk-liuk. Ditambah lagi mereka memaparkan auratnya. Memperlihatkan berapa. Malah ada uh, apa namanya konser konser kecantikan Konser kecantikan yang semuanya diukur. Bibirnya berapa, betisnya berapa, lehernya berapa. Semuanya diukur. Maaf, maaf sampai lingkaran payudaranya berapa. Maaf sampai hal yang paling dalam pun diukur. Kurang ajar. Binatang aja nggak pernah buat macam itu. Mana ada konser kuda. Eh, apa tuh konser kecantikan kuda. Ya, yang yang sampai Maaf ya, sampai kemaluan kuda itu pun diukur. Enggak pernah binatang melakukannya. Binatang melakukannya wajar kalau Allah berfirman, "Ulaika kal an'ami bal hum Mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Betul tidak? Lebih sesat daripada binatang. Nah, lanjut. Coba ibu-ibu. Ada sebuah sentakan yang dituliskan di dalam kitab ini lihat halaman uh, 466 466 perlu Anda ketahui wahai saudariku yang mulia rasa malu akan turut terlepas saat wanita mencampakkan hijabnya itu loh saya hanya pakai hijab waktu saya ngajar waktu saya pergi pengajian waktu saya ke pasar ntar kalau sudah nyampe rumah Apakah di halaman atau dalam rumah? Saya sudah tidak lagi pakai hijab. Saat dia tidak pakai hijab, saat itu rasa malunya hilang. Saat rasa malunya itu hilang, maka ketahuilah wahai ibu-ibu yang kami muliakan, sesungguhnya sebahagian dari imannya juga ikut hilang. Sehingga kata Rasulullah, Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Saat malunya hilang, otomatis iman yang sebagian itu menjadi hilang. Dan mengalir dosa kepadanya. Selera kah laki-laki melihat dia tidak berpakaian, tidak memakai nutup syariat atau tidak selera, tetap saja berdosa. Nah, dan hitamnya kulit dan kan kalik. menikmati celik-celik kulit dan. Masalahnya itu perintah. Hukumnya wa wajib. Bukan masalah kulitmu putih, kulitmu korengan, kamu panuan. Selama itu aurat adalah aurat. Naam ya ibu ibu ya. Nah jangan sampai beralasan saya orangnya tidak menarik, jadi orang macam saya nggak wajib pakai hijab. Karena Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah seluruh umatku pasti masuk surga. Yang masuk surga itu adalah yang mentaati aku. Kalau saya mengatakan tutup auratmu, pokoknya padusi, Allah gadang, tutup aurat, tutup aurat. Ya, udah gede dia udah besar, diperintahkan tutup aurat ya tutup aurat. Jangan banyak alasan. Pokoknya asal keluar dari rumah atau di rumah datang tamu yang non muhram kita, tetap saja tutup aurat. Nah, Innal haya'a wal imana qarinun jami'an. Dengarkan hadis ini. Innal haya'a wal imana qarinun jami'an. Sesungguhnya malu dan iman itu teman yang paling dekat. Sejalan bersamaan. Ibarat sepasang kaki, kada kaki kanan dan kaki kiri. Tapi bedanya, kalau kaki kanan kan bisa dilepaskan, masih sisa kaki kiri. Kalau ini enggak, kaki kanan dibuang, yang kiri ikut lepas gitu loh. Ha? Maka innal haya wal imana qarinun jami'an. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau salah satu diangkat, maka terangkat juga yang lain. Kalau imannya terangkat, malunya akan hilang. Jadi kalau ibu bertanya, "Nak lah pajak gua ah? Banyak nggak di airport-airport, Bu? Yuhana Sarawak Kotok sih nyoba uluannya. Atau ah, pakai baju agak panjang selayang yang menutupi ekor. Nampak enggak? Ini enggak pakai. Itu orang enggak malu apa? Ya wajar enggak malu, orang yang enggak ada. Orang kalau imannya ada malunya pasti kelihatan di situ loh. Taib. Terus sehingga di dalam hadis Sahih Bukhari malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Idza lam tastahi fasna ma kalau udah nggak punya malu kamu hai Muhammad, apa yang kamu buat terserah. Karena orang nggak punya malu pasti akan membuat yang aneh-aneh loh bu. Anting-anting taruh di sini. Masuk akal nggak tuh? Anting-anting taruh di sini. Anting-anting itu ditaruh di sini. Julur kali dah. Ah, ah. Ada lagi anting-anting di sini. Ya Allah ya Rabbi. Anting-anting itu kan cuma di sini ya bu ya. Ini nyasar di sini anting-antingnya. Ada tiga. Terus di pusarnya tersumbul anting-anting. Lalu kemudian tato di mana-mana. Di mana-mana tato. Sampai-sampai lututnya kalau pakai Levi's sengaja itu dirobek bagian lututnya. Harganya mahal tuh Levi's, dia gunting, dia robek berapa kot, potong robekan. Dan bagian iku nyuruh robek pula. Kehendak tuh nyuruh kosok ke lantai biar agak memutih hanya, ya. Biar agak kelihatan memutih, ah apa ini kerjaan? Orang nggak punya iman ya kayak gitu. Dia akan mengerjakan apa-apa yang akan mempermalu dirinya. Hah? Tanya kayaknya. Ampun dia tidak pernah mencibu, mata mau sakit tuh enggak. Iya. Taib. Demikian ya ibu ya tentang masalah pakaian jangan bertabarruj. Tabarrujal jahiliyatul ula. Ya, ada pertanyaan Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh. Pakailah. Pakailah. Pakailah cincin jika kita memang menyukainya, tetapi menyimpannya jauh lebih baik. Ini zaman fitnah, kita pakai cincin malah memancing orang untuk berbuat kejahatan pada kita, apalagi cincinnya tahu, cincinnya berat, cincinnya mahal, ada berliannya lagi. Betapa banyak orang yang diputus ininya hanya gara-gara untuk mendapatkan ini. Jadi kalau mau pakai juga buatlah pertimbangan yang banyak. Apa gunanya saya pakai? Biar kelihatan cantik ya. Cantik itu bukan karena kita memakai ini atau tidak. Cantik itu adalah ketika kita solehah. Kita langsung cantik. Di mata siapa? Di mata seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi yang beriman. Disitulah kecantikan. Apa guna? Dipasang ini, dipasang ini, dipasang ini. Tapi akhlak mencingkahak. Pasti orang mual dan jijik melihat kita. Ingat kita aja langsung sombong, angkuh, dia tuh pelit, dia tuh macam-macam kan? Karena tidak berakhlak, maka tidak ada kecantikan pada dirinya sedikit pun.